Di antaranya adalah semangat di dalam hal-hal yang bermanfaat. Semangat di dalam hal-hal yang bermanfaat. Diambil dari ayah dari wanita ini sudah tua rentang, Tapi lihat bagaimana dia membuat akad kesepakatan selama 10 tahun. Berarti dia masih punya harapan panjang. Dia masih punya cita-cita yang tinggi di dalam hal-hal yang bermanfaat. Maka pelajarannya meskipun seandainya kamu sakit, kamu sudah tua, kamu sudah lemah, tapi tetap hal-hal yang bermanfaat harus tetap kamu tempuh, harus tetap kamu buat. Untuk masa depan anak-anakmu, untuk masa depan keturunanmu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh agar seorang menanam tanaman untuk bermanfaat walaupun mungkin dia sudah tidak lagi merasakan manfaatnya sudah meninggal maka ini adalah pelajaran tentang semangat dalam hal yang bermanfaat walaupun kondisi mungkin sudah tidak lagi mencukupi Bagaimana di sini seorang yang sudah tua renta tapi tetap memiliki semangat patriot seorang pemuda, semangat 45 masih membuat akad perjanjian selama 10 tahun padahal belum tentu dia masih hidup. Belum tentu dia masih melihat hasil manis dari perjuangannya. Tapi nggak apa-apa ya, ikhwan keberadaanmu yang telah lemah, keberadaanmu walaupun sakit, tetaplah <clears throat> buat hal-hal yang bermanfaat. Kalau bukan untuk dirimu, biar untuk orang lain. Jangan menjadi orang yang egois, hanya mau mengambil manfaat kalau itu dirasakan oleh dirinya. Di sana ada anak-anakmu, di sana ada keturunanmu, di sana ada keluargamu. Di sana ada orang-orang di sekelilingmu, biarkan mereka mengambil manfaat dari apa yang telah kau buat. Pelajaran berikutnya dari ayat ini adalah keberadaan seorang ayah yang penyayang. Al-Ab Al-Hanun. Seorang ayah yang penyayang yang pengertian terhadap perasaan anak wanitanya sehingga ia pun berusaha dan berupaya untuk mencarikan anak wanitanya jodoh yang baik Ayah ini sudah tidak tega lagi melihat anaknya, anak wanitanya harus bekerja. Tiap hari lalu lalang membawa kambing. Sebenarnya sudah nggak tega, tapi gimana lagi, Gak ada pilihan lain. Maka ketika ada kesempatan baginya untuk mencarikan jodoh yang soleh, sehingga jodoh nanti akan bermanfaat untuk membangun rumah tangga dengan anaknya dan akan mengistirahatkan anaknya dari lelahnya pekerjaan. Maka sang ayah tidak ragu lagi untuk menempuh langkah tersebut Inilah namanya ayah yang pengertian. Karena kadang ayah itu nggak pengertian, nggak tahu kondisi anaknya, tidak tahu apa yang dirasakan oleh anaknya berupa penderitaan. Orang tua itu kadang nuruti egonya sendiri, nggak mikir gimana anaknya, bagaimana kebahagiaan mereka, bagaimana caranya mereka nanti tumbuh, berkembang, Kadang orang tua seperti itu. Hanya mementingkan maslahatnya sendiri. Ini namanya orang tua yang buruk. Orang tua yang baik adalah yang pengertian. Yang memikirkan maslahat bagi anak-anaknya. Bagaimana di sini seorang ayah yang sudah tidak tega lagi melihat anaknya bekerja. Ia pun sangat ingin untuk merehatkan mereka mengentas mereka dari kelelahan dan juga penderitaan duniawi. Maka sangat tidak masuk akal apabila ada orang tua yang justru menjerumuskan anaknya di dalam kesesatan. Menyekolahkan mereka di ridho, mereka disekolahkan di tempatnya ahlul bidah Ridho mereka akan dididik dan dibesarkan dan didoktrin oleh ahlul bidah diisi dengan ilmu yang menyimpang hanya demi memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Maka apabila engkau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang pengertian, orang tua yang memikirkan manfaat bagi anakmu, Di sini sang ayah dari wanita ini sangat pengertian bagaimana ia berusaha dan berupaya untuk mengistirahatkan anaknya dari lelahnya pekerjaan sehingga segera menempuh langkah untuk menikahkan mereka yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan putri Madian maka itu ya ikhwan kadang orang tua itu kadang mikirnya pendek mikirnya hanya manfaat dirinya sendiri tidak mikir bagaimana anaknya nanti bagaimana mereka akan berkembang antum kalau nggak pernah melihat kayaknya nggak percaya kayaknya nggak ada orang tua seperti itu ada di dunia ini orang tua yang sangat tertutup orang tua yang hanya mementingkan maslahat dirinya terkhusus orang ayah anak-anaknya dibatasi anak-anaknya kayak dihidup di dalam penindasan anak-anaknya hidup di dalam penderitaan nggak peduli yang penting kemauannya terturuti yang penting egonya tercapai ini orang tua yang buruk ya ikhwan bilang, tidak sebagaimana laki-laki soleh dari Madian ini ia langsung rela untuk melepas anaknya berumah tangga demi mencari kebaikan demi tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang Allah berikan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang tawaduknya seorang yang soleh. Bagaimana laki-laki ini mengatakan dirinya berharap dirinya termasuk orang soleh, nggak berbangga. Aku ini soleh, nggak muluk-muluk. Tapi dengan kalimat-kalimat yang merendah, di dunia Insyaallah minas sholihin Ya aku harap aku termasuk orang-orang saleh. Ini namanya tawadu. Ini namanya tawadu merendah diri. Di hadapan calon menantu. Karena banyak kadang mertua itu pamer-pameran. Calon mertua itu kadang pamer-pameran. Pamer harta, pamer kekuasaan, pamer kedudukan kepada calon menantunya. <clears throat> Tapi tidak dengan laki-laki dari Madian ini. Beliau benar-benar tuh dan menggunakan bahasa-bahasa yang rendah, bahasa-bahasa yang sederhana di dalam berbicara. Satajiduni insyaallah minas solihin. Ini adalah bahasa-bahasa yang rendah, bahasa-bahasa yang ramah bukan bahasa-bahasa yang mengintimidasi, bukan bahasa-bahasa yang ganas. Itulah adab di dalam berbicara, di dalam membangun sebuah muamalah. Itu beberapa sisa faedah dari ayat ini. <clears throat> Dan juga di sana ada faedah yang tercecer juga yang luput yaitu salah satu dari sifat wanita Madian pada ayat tazudan pada ayat yang wa wajada min dunihim tazudan dari lafat tazudan ada dua wanita yang keduanya saling menggiring binatang ternak ini diambil faedah dari keberadaan sifat mereka yang terpuji yaitu ta'awun sesama saudara saling membantu sesama saudara di dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan ini faedah dari Ami Salman saya sudah kepikiran apa yang bisa saya ambil dari jumlah mereka berdua bekerja ini sudah saya pikir-pikir lama nggak tembus-tembus karena saya yakin pasti ada faedah. Pasti ada pelajaran di balik lafaz ini saya yakin ada pelajarannya, tapi waktu itu tidak tembus, Allah. Sudah saya pikir tahzudan keberadaan dua wanita. Apa yang kiranya bisa ditarik kesimpulan dari lafaz ini ya? Sudah saya pikir-pikir lama, sudah berhari-hari saya pikir, tapi waktu itu Allah tidak tembus. Karena memang ilmu ini dari Allah ya, bukan dari kita. Semua yang kita sampaikan ini adalah fadlun minallahi azza wajal, semata-mata keutamaan dari Allah. Kita hanyalah seorang hamba yang lemah, abdun fakirun ila maulahu al-karim, seorang hamba yang lemah yang amat butuh pada kasih sayang Rabbnya Jadi semua ini bukan karena kepandaian ataupun kehebatan seseorang bukan. Semua ini adalah fadlun minallah Maka dari kalimat tazudan ini diambil faedah dua saudari, dua orang yang bersaudara yang saling ta'awun saling bahu membahu di dalam pekerjaan dan tidak ada saling iri. Ini juga sifat baik. Karena dalam kehidupan nyata seringkali saudara sesama saudara itu saling iri-irian dalam pekerjaan. Aku terus yang disuruh, aku terus itu loh. Mas, itu loh, Mbak, tolong disuruh, aku saja yang disuruh. Itu sering kali, ya Evan. Maka itu sifat yang buruk. Jadilah anak-anak yang saling ta'awun, saling bahu membahu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Juga jangan saling iri, jangan saling hasad. Semakin kamu sering diperintah, semakin kamu sering disuruh, kamu akan semakin kuat. Jadi jangan kemudian mengiri. Jangan ngiri saudaramu. Itu loh, oh, nggak pernah disuruh saya terus. Loh, justru kamu yang disuruh itu karena kamu yang kuat. Lihat bagaimana dua wanita Madian ini. Mereka nggak ada saling iri. Selama itu pekerjaan tugas dari sang ayah, ya udah dijalani bersama. Dilakukan bersama, dijalani bareng. Ini menunjukkan bersihnya hati dari sifat iri karena itu nanti akan berpengaruh kepada anak-anakmu maka carilah wanita yang bukan tukang iri bukan tukang dengki yang hatinya bersih karena nanti akan kalau dia itu adalah wanita yang suka iri suka dengki nanti akan menular ke anak-anaknya maka ini sifat terpuji wanita Madian yang luput yaitu ta'awun bekerja bekerja sama di dalam menyelesaikan tugas, bekerja sama di dalam menyelesaikan tugas. Tidak saling iri, tidak saling dengki, tidak saling hasad, tidak saling munafasa tidak saling meninggi satu sama lain. Maka ini juga saya nasihatkan bagi para ummahat, para akhawat yang mengurusi dakwah ini, mengurusi pendidikan wanita, mengurusi dakwah di bagian di sektor wanita hendaknya mencontohlah wanita Madian ini jangan saling tanafus di dalam tugas tugas dakwah ini adalah tugas kita bersama ringan sama dijinjing berat sama dipikul jangan saling iri jangan saling tanafus jangan saling meninggi atas yang lain Tilka darul akhiratu naj'aluha lil la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Maka tolong baik ini bagi para ummahat maupun para ikhwah semuanya yang memiliki tugas, mendapatkan tugas, mendapatkan amanah, mengemban amanah di dalam dakwah ini jangan saling tanafus jangan saling meninggi, jangan saling iri. Ayo dakwah ini kita jalankan bersama. Baik di sektor laki-laki maupun di sektor wanita. Ini adalah tugas kita bersama. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas dari guru kita yang telah tiada rahimahumullah taala. Maka ayo kita emban, kita adalah anak-anak mereka. Kita adalah anak-anak beliau. Kita semua adalah saudara seayah dari guru-guru kita yang telah meninggal. Maka ayo dakwah ini kita amban bersama, ayo dakwah ini kita pikul bersama, jangan saling menjatuhkan, jangan saling meninggi satu di atas yang lain. Jangan sampai wanita Madian lebih pintar. Jangan sampai wanita Madian lebih hikmah lebih mengerti daripada kita para laki-laki ini. Sebagaimana mereka sebagai seorang anak memahami tugas mereka, kita juga para pengemban dakwah, para pembawa dakwah ini adalah anak-anak didik dari guru-guru kita yang telah meninggal, dari guru-guru kita yang telah tiada. Maka kita hendaknya akur. Itulah wasiat beliau rahimahullah taala agar kita semua akur di dalam menjalankan tugas ini saling ta'awun, saling mengisi, saling melengkapi. Semoga dengan itu dakwah ini bisa langgeng ya ikhwan. Maka ini adalah faedah yang sangat berharga baik terkait dengan anak-anak keluarga maupun anak-anak dakwah. Anak-anak keluarga hendaknya saling ta'awun, saling bantu membantu bahu membahu, saling bantu membantu di dalam tugas keluarga yang diberikan oleh ayah, ibunya dan juga anak-anak dakwah kita sebagai putra-putri dakwah ini hendaknya saling pengertian dalam pengemban, dalam mengemban tugas. Dan semoga usaha kita semua lillahi taala. Dan dari faedah itu bercabang faedah berikutnya yaitu seorang ayah yang adil di dalam merawat dan memelihara anak-anaknya. Ayah dari wanita-wanita Madian ini adalah ayah yang adil di mana memberikan tugas kepada kedua anaknya. Dia punya dua anak, ya udah. Karena dia nggak bisa memberikan kewajiban berupa pekerjaan ya dibagi, membagi rata. Nggak boleh menguntungkan satu anak tanpa anak yang lain merugikan anak yang satu, menguntungkan anak yang lain. nggak boleh. Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takulah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah adil. Berlakulah adil sesama anak kalian, di tengah-tengah anak kalian. Maka ini adalah ayah yang adil. Ketika dia nggak bisa memberikan kewajibannya menunaikan kewajiban bekerja ia pun membagi rata tugas ini kepada dua anak wanitanya tidak menguntungkan satu tanpa yang lain tidak mendahulukan satu sama yang lain karena itu dua-duanya disuruh karena itu dua-duanya disuruh adapun kenapa yang disuruh manggil Nabi Musa cuma satu ya karena maslahatnya sudah tertunaikan dengan satu saja toh itu bukan pekerjaan setiap hari maka ini juga sebagai pelajaran berikutnya ya boleh kadang dalam tugas-tugas yang sifatnya itu tidak terus menerus boleh kamu menyuruh satu anak tanpa harus semuanya tapi kalau pekerjaan itu sifatnya terus menerus tiap hari kok yang kamu suruh itu satu anak itu saja ya nanti dia akan iri dia nanti akan dengki kepada saudaranya. Tapi kalau selama tugas itu adalah arit, sesuatu yang kondisional, sesuatu yang cuma datang dalam sebagian keadaan, boleh kamu menyuruh satu anak tanpa anak yang lain. Maka ayat ini juga sebagai edukasi bagi kita bagaimana menjalankan rumah tangga dengan anak-anak kita. Maka lengkap sudah ya kawan, pelajaran dalam ayat-ayat ini lengkap sudah. Bagaimana kamu menjadi profil ayah yang baik? Kenapa kalau pekerjaan yang setiap hari dua-duanya disuruh, tapi kalau pekerjaan yang sifatnya itu arit, pekerjaan yang sifatnya kondisional, cukup menyuruh satu anak saja. Jadi ojo terus misalnya butuh bawang, butuh untuk beli bawang di suatu keadaan semua anakmu delapan kamu suruh semua. Ya ndak usah. Tapi kalau pekerjaan pekerjaanku tiap hari bantu kamu, bikin jajan, bantu kamu, masak, ya semuanya dilibatkan biar gak ada saling iri. Tapi kalau kondisional ya kamu libatkan satu atau dua saja nggak apa-apa. Ini ya, ikhwan sisa-sisa faedah yang luput dari pelajaran kita di pertemuan-pertemuan yang lalu. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim qala dhalika baini wa bainak Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya <clears throat> wallahu ala ma naqulu wakil maka setelah laki-laki dari Madian itu menawarkan kepada Nabi Musa, ini belum akad. Dalam ayat ini bukan akad, ini baru menawarkan. Karena itu belum disebut siapa yang mau dinikahkan belum. Ini hanya penawaran. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua putriku. Dengan syarat kamu harus bekerja di tempatku selama 8 tahun. Atau kamu lebihkan 10 tahun nggak apa-apa. Saya nggak ingin memberatkan kamu dan saya insya Allah termasuk kamu akan dapat di saya termasuk orang-orang soleh. Kata Nabi Musa, ya wis siap. Zalika baini wa Selesai. Saya terima syarat tersebut dan syarat itu telah sah antara aku dan kamu. Qala dzalika baini wa bainak artinya syarat ini telah kita terima berdua. Saya juga nerima syarat ini, kamu juga telah memberikan syarat itu. Saya terima syaratnya. Baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu mana saja dari dua batasan entah itu 8 tahun atau yang 10 tahun yang saya selesaikan maka fala udwana alayya, enggak ada permusuhan atas saya, enggak ada salah atas saya ya. Karena kamu bilang paling minimal 8, 10 enggak apa-apa. Ya wis, saya selesaikan 8 ya enggak apa-apa, saya selesaikan 10 ya enggak apa-apa. Enggak ada perlawanan. Enggak ada permusuhan, enggak ada alasan untuk memusuhi saya setelah itu. Wallahu ala ma naqulu wakil dan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagai saksi, sebagai yang kita pasrai, yang kita sandarkan urusan kita. Apa yang sudah kita ucapkan ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pasrahkan kepada Allah ya. Siap? Siap. Selesai sudah. Qala al-Imam sadi rahimahullahu taala faqala Musa alaihi mujiban lahu fima talaba minhu maka Nabi Musa pun berkata demi menjawab tuntutan dari laki-laki Madian ini dalam apa-apa yang dia minta Nabi Musa mengatakan dzalika baini wa bainak ai hadza syartul ladzi anta dzakarta raditu bihi Maknanya syarat yang sudah kamu sebutkan tadi saya meridhoi, saya siap, saya menyetujui. Waqad tamma ma baini wa bainak dan syarat itu telah sempurna, akad ini telah sempurna antara aku dan kamu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya sawa'un qadaitu tsamanal wajibata am tabarra'tu bizaidi 'alaiha. Baik, aku hanya menunaikan 8 tahun yang wajib karena itu syarat minimal ataukah aku mau memberikan sodakoh dengan lebih dari 8 tahun itu jangan lagi ada memusuhiku wallahu ala ma naqulu wakil Allah atas apa yang sudah kita ucapkan bersama sebagai saksi dan sebagai sandarannya hafidun Allah sebagai penjaga yuraqibuna yang akan mengawasi kita wa ya'lamu ma ta'aqadna alaihi dan Allah lah, dan Allah mengetahui apa yang sudah kita akati bersama. rajulu abul mar'ataini sahibu madyana laisa bi syu'aibin an-nabiyyi al-ma'rufi kama inda minan nas. Dan laki-laki ini, ayah dari dua wanita ini, orang Madian ini bukanlah Nabi Syuaib yang kita kenal. Bukanlah Nabi Syuaib yang diutus ke negeri Madian. Sebagaimana itu yang masyhur di kebanyakan manusia. Jadi orang laki-laki ini bukan Nabi Syuaib kata Imam As-Sa'di. Fa inna hadza qaulun lam yadull alaihi dalilun karena pendapat ini yang mengatakan bahwasanya laki-laki ini adalah Nabi Syuaib adalah sebuah pendapat yang tidak memiliki dalil. Wa ghayata ma yakunu anna Syuaiban alaihi salamu qad kanat qad kanat baladuhu Madyana wa hadhihi al-qadiyatu jarat fi Madyana Fainal mulazamatu bainal amroin. Nggak ada dalil, nggak ada bukti sama sekali. Maksimalnya, paling mentoknya dalil mereka adalah bahwasanya Syuaib Nabi alaihissalam dahulu negerinya di Madian dan kejadiannya Nabi Musa ini terjadi di Madian. Maka mana ada keharusan? Bisa saja dua orang yang berbeda sama-sama kejadiannya di Madian ini tidak ada keharusan orangnya sama. Itu kata lima masa di final mulazama. Lalu mana keharusannya? Dulu Nabi Syuaib diutus ke Madian. Terus Nabi Musa juga menikah di Madian. Apakah harus kemudian yang dinikahi adalah anaknya Nabi Syuaib? Enggak harus. Wa dan juga alasan yang lain yang menguatkan bahwasannya orang ini bukan Nabi Syuaib. Fa innahu ghairu ma'lumin Musa adraka zamana Syuaibin tidak diketahui bahwasanya Nabi Musa menjumpai zamannya Nabi Syuaib fakaifa bi syakhsi apalagi menjumpai orangnya menjumpai zamannya saja belum tentu karena jaraknya jauh antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa apalagi nemui orangnya sezaman saja belum tentu kok sezaman saja belum bisa dipastikan apalagi ketemu orangnya fakaifa bi syakhsi apalagi dengan orangnya Ketemu zamannya saja belum tentu, belum jelas, apalagi ketemu orangnya. Kemudian alasan yang lain, walau kana dzalika rajulu syuaiban la zakarahullahu taala seandainya orang tadi adalah syuaib, benar-benar syuaib nabi, pasti Allah akan nyebut namanya. Karena kalau nabi biasanya dalam Al-Qur'an itu disebut nama. Wala sammatul mar'atan dan pasti akan disebut oleh dua anaknya. Namanya pasti akan disebut karena orang itu biasanya akan disebut dengan namanya yang paling masyhur. Sedangkan kalau gelarnya itu nabi ya sudah pasti disebut. Wong sing gelar dokter wae ditulis mendino kok apa mana yang lebih dari tinggi lebih tinggi dari itu. Wong yang gelarnya profesor, dokter aja dalam setiap kesempatan nggak boleh telat kok. Gelarnya itu mesti ditulis terus. Tulis terus. Di mana-mana disebut, di mana-mana diperkenalkan, di mana-mana pasti diikutkan gelarnya itu padahal gelar abal-abal. pada gelar palsu, palsu. Apalagi yang kalau seorang itu benar-benar nabi, maka pasti akan disebut kenabiannya. Wa aidon dan juga alasan berikutnya fa inna Syuaiban alaihi salam qad ahlakallahu qaumahu bitakdzibihim iya. Sesungguhnya Nabi Syuaib Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum beliau disebabkan mereka mendustakan Nabi Syuaib. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ka'allam yaghnu fiha ala bu'dal limadyana kama ba'idat samud. Walam yabqa illa man amana bihi dan tidak mungkin tersisa kecuali orang yang beriman. Kaumnya Nabi Syuaib sudah binasa. Kalau yang tersisa berarti mereka adalah orang yang beriman. Waqad a'adzallahu al-mu'minina bihi an yardau li bintai nabihim biman ihima anil ma. Dan sungguh Allah telah melindungi kaum mukminin dari mereka itu ridho dua putri nabinya kok sampai nggak dikasih air itu loh nggak mungkin. Kalau berarti kan kalau ada orang Madian berarti kan tinggal yang mukmin kan. Orang di Madian ini berarti kan orang-orang mukminin. Karena nggak mungkin tersisa kalau nggak yang beriman. Dan kalau seandainya mereka adalah kaum mukminin, nggak mungkin kaum mukminin kok sampai anaknya nabinya kok sampai nggak dikasih air lu mosok yo ya iso. Masa ya sampai segitunya nggak mungkin. Makanya dikatakan kalau seandainya mereka adalah orang-orang mukmin bersama dengan Nabi Syuaib, masa sampai dua putrinya nabinya kok sampai disia-siakan nggak dikasih air? Biman ihima anil ma wasad ma hatta ya'tiyahuma rajulun waribun fayuhsinu ilaihima wa yusqi masyiatahuma. Dan juga nggak mungkin mereka orang-orang mukmin sampai menerlantarkan binatang ternaknya Nabi Su'aib sampai harus datang orang jauh dari orang asing dari jauh kemudian sampai menolong mereka berdua dan memberi minum ternak mereka berdua masa ya mungkin seperti ini ini ya ikhwan ini alasan-alasan yang diberikan oleh alimah masa di rahimahullah taala bahwasanya ini bukan Nabi Syuaib Wa makana Syuaibun alasan berikutnya dan juga nggak mungkin makana Syuaibun liardo lam di sini lam juhud. Nggak mungkin Nabi Syuaib ridho an yar'a Musa indahu. Musa itu menjadi pembantunya, menjadi tukang penggembalanya. Wa yakuna khadiman lahu dan Nabi Musa menjadi pembantu bagi beliau huwa afdalu minhu padahal Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Syuaib nggak mungkin lah Gak mungkin kalau seandainya orang ini adalah Nabi Su'eb, gak mungkin Nabi Su'eb membiarkan Nabi Musa bekerja menjadi pembantunya. Karena kalau seandainya Nabi pasti tahu, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung ini gak Nabi, maka gak tahu kalau ternyata menantunya di hari esok akan menjadi seorang Rasul. gak tahu ini. Ayah dari wanita ini belum tahu kalau Nabi Musa itu Nabi Musa belum tahu. Ini dulu Wa huwa afdalu minhu sedangkan Nabi Musa jauh lebih afdal daripada Nabi Syuaib wa a'la darajatan dan lebih tinggi derajatnya. Illa ayyukol kecuali kalau dikatakan hadza qabla nubuwwati Musa fala munafata. Ini semua adalah karena sebelum kenabiannya Nabi Musa sehingga nggak apa-apa Nabi Syuaib menjadikan Nabi Musa sebagai pembantu. Karena ini kan dulu belum jadi nabi. Maka enggak ada penafian, enggak ada yang bertentangan. Ini alasan dari pihak lawan. Wa ala kulli hal yang jelas apapun itu ala kulli hal apapun keadaannya la yu'tamadu ala anna syu'aib ala anna syu'aibun an-nabi. Tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan patokan. Tidak boleh dipi, dijadikan pijakan la yu'tamad. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran Bahwasanya itu adalah Nabi Syuaib. Bighairi naqlin sahihin tanpa adanya penukilan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau dari wahyu Al-Qur'an. Selama itu enggak ada dalil, maka enggak bisa kita tetap, kita tetapkan itu adalah Nabi Syuaib. Kenapa? Li'annal itsbata yahtaju ila dalilin. Karena penetapan itu butuh da, dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu kaidah. Orang yang menetapkan harus membawa dalil. Wallahu a'lam. Yang di sana juga banyak mufasirin yang mengatakan ini Nabi Shu'aib. Dan juga banyak juga mufasirin yang mengatakan ini bukan Nabi Shu'aib. Pokoknya entah itu Nabi Shu'aib atau enggak, yang jelas ini adalah seorang yang soleh yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana muamalah yang baik di dalam membangun sebuah keluarga, menjalin musoharoh perpisanan. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran Di antaranya adalah keutamaan untuk bekerja demi mencari iffah. Dianjurkannya untuk bekerja demi mencari iffah. Kamu kalau nggak bisa nikah kecuali harus dengan kerja, ya kerjaan. Kalau memang kamu butuh, segera butuh untuk menikah dan kamu nggak punya apa-apa, kerjalah. Nabi Musa sampai rela kerja 8 tahun. Demi apa? Demi iffah demi mengamankan syahwat. Mengamankan syahwat ini adalah perkara yang sangat penting ya ikhwan. Kalau memang kamu nggak bisa menikah kecuali dengan kerja dan kerja. Karena syahwatmu itu lebih bahaya. Harus segera diamankan. Harus segera dijinakkan. Harus segera ditundukkan. Karena itu seorang yang bekerja tujuannya adalah untuk menikah, ini mulia sekali. Selama dia niat menikahnya itu adalah untuk ifah, mencari ifah, mencari kehormatan dan mencari ketaatan, ini adalah perkara yang mulia. Maka bekerjalah kalau memang kamu butuh untuk menikah dan kamu nggak punya modal, bekerjalah. Sungguh para ambia telah mencontohkan kepada kita mereka itu bekerja untuk menikah. Nabi Musa sampai rela kerja 8 tahun itu untuk apa? Ya untuk mahar. Untuk mahar. Maka kalau memang kamu butuh untuk menikah, maka nggak apa-apa kerja. Baik itu nikah pertama atau nikah nikah kedua, para aba kalau memang mereka butuh untuk menambah, ya nggak apa-apa bekerja. Karena ifa ini layak di luar syai. Keselamatan, syahwat, ini nggak ada gantinya ya, ikhwan mending kita selamat <clears throat> mencari selamat daripada kita harus terbakar di api neraka maka para pemuda saya nasihatkan bagi para pemuda yang sudah kewalahan menahan syahwatnya ya nikahlah tapi selama syahwatmu masih aman terkendali maka jangan nikah dulu itu semua yang tahu kamu saya tidak tahu masing-masing orang beda-beda ada yang umur 17 syahwatnya sudah merunta-runta ya ada. Ada yang 25, 27, 28 sawante yono. Ada yang sampai 38, 40 sawante yono. Kok gak nikah? Saya durung cover. Tahu durung cover? Saya nanti dulu belum sempat. Sawante kok. Ya, ada yang umur 15 sudah gak karu-karuan. Jungkir balik ke sana kemari. Maka semua mas tergantung keadaan. Bekerjalah dan berusahalah untuk mencari ikhfa. Ini semua adalah tujuannya demi tolabul ikhfa. Nabi Musa bekerja sampai 8 tahun. Ini semua adalah tujuannya demi mencari ikhfa. Mencari keselamatan dari syahwat. Ini penting sekali. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran sederhana di dalam kriteria Wis ojo repot-repot loh ngelek bojo gue ojo angel-angel. Baik suami ataupun istri. Nabi Musa langsung hijau hijau Yang penting kriteria agamanya sudah terpenuhi, yang penting kriteria baiknya sudah terpenuhi. wes nang nang gas nang budal. Laki-laki jangan terlalu mencari yang cowok cantik. Kamu kalau minta kayak dibungkus sampo golek nanti. Sama apa golek nanti, Pak? Makanya mikir, kamu kalau minta kayak dibungkus, kamu mau cari kemana? Tidak ada, tidak ada. Itulah artis-artis, para fusak, orang-orang sesat, orang-orang fasik. Kalau kamu minta seperti itu di kawan-kawanmu, yo sulit lah. Ya wes, yang penting sederhana gitu saja. Yang penting di sawang itu nyenang nawang wes, nggak apa-apa, budal. Para wanita juga jangan, jangan seperti itu. Jangan kriterianya jangan tinggi-tinggi laki-laki itu yang penting laki-laki bisa tanggung jawab, baik, soleh, diajak belajar bisa nang gas nggak usah repot-repot kamu mau cari yang ke apa nunggu siapa nggak bisa makanya kalau sudah ada jodoh itu datang dan digas nggak usah rewel nggak usah ruwet nggak usah repot sederhana saja dalam mencari kriteria selama agamanya sudah bagus dohirnya bagus dan kita itu berpedoman pada dohir ya kawan. Makanya saya kalau ngasih rekomendasi kepada santri misalnya, ya ini sesuai dohir. Nanti kok ternyata dalam menjalani rumah tangga, kok ternyata tahu sifat-sifatnya buruk, ya saya tidak tahu. Makanya kadang kalau ada orang minta rekomendasi ke saya, ya kalau saya lihat dohirnya jelek ya saya katakan jelek. Kalau dohirnya bagus ya saya katakan bagus. Kok ternyata nanti dalam menjalani rumah tangga dan itu sudah pasti karena semakin orang mendalami, semakin dekat berhubungan, pasti akan tahu sifat-sifat buruknya. Sama lihat, lihat kita kayak gini sama-sama baik lah karena belum hidup tiap hari ketemu. Nih hidup tiap hari ketemu lah roh kabeh sifat-sifat elek e bawa ternyata koyo ngene wong iki wis wis. sawangan tok apik bareng jadi bojone waduh sifat-sifat elek metu kabeh. Ya sabar. Maka saya juga minta uzur kalau seandainya saya memberikan rekomendasi fulan bagus atau fulanah bagus, ya itu sesuai yang dohir. Kalau ternyata nanti dalam hubungan rumah tangga kamu tahu dan sudah pasti mendapati sifat-sifat buruknya, ya itu bukan tanggung jawab kita karena alama, karena hukum itu bid dohir, hukum itu dengan dohirnya. Ini ya ikhwan diambil dari pelajaran Nabi Musa yang langsung iya Nabi Musa nggak tanya cantiknya kayak apa, gini apa, rewel. Nabi Musa juga nggak terlalu tinggi minta wanita yang glamor, nggak mau menikah hanya dengan seorang wanita penggembala kambing. Nggak malu Nabi Musa. Dengan seorang wanita yang tiap hari harus berjalan dengan pakaiannya yang sederhana di bawah terik matahari Nabi Musa mau. Ini menunjukkan sederhana di dalam mencari kriteria yang penting maslahat. Is pokoknya kuncinya itu maslahat. Selama itu bermaslahat, selama itu bermanfaat, gas. Gak usah pakai lama-lama. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran jangan muluk-muluk dalam berjanji. Nabi Musa itu ya, ikhwan niat sudah ingin menyelesaikan sepuluh, Tapi Nabi Musa nggak janji. Makanya dari awal Nabi Musa bilang, ayyamal ajalaini, mana saja nanti yang aku tunaikan, jangan marahi saya ya, jangan musuhi saya. Karena Karena kalau terlalu muluk-muluk janji di depan, siapa tahu nanti di belakang ada aral takdir melintang. Ada aral melintang yang dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak jadi. Kamu kalau sudah terlalu berjanji di depan, oh nanti tenang, tak akan saya sudah nikah dengan saya nanti. Tenang, Dek kalau kamu masak gosong yang tak marahi kompornya, jangan khawatir. Oh, jodoh terlalu terlalu janji ya, Ikhwan. Engkau baru kela keti masakno kasinan saiti, wis gak mulai minggat. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dalam membuat janji. Laki-laki itu biasanya kol gombali. Tenang dek, bapaknya sama abang aman. Masak nyuci semua beres sudah. Kamu gak usah, tenang aja bareng nikah masya Allah kok yang ini dapurani jadi jangan terlalu mulu-mulu dalam berjanji kalau memang kamu niat memberikan yang terbaik nggak usah kamu janjikan di depan kan namanya orang nggak tahu nanti ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lewat sehingga kamu terhalangi dari tujuan baikmu tadi maka seperti jadilah seperti Nabi Musa sederhana loh ayyamal ajala ini. Padahal Nabi Musa sudah niat untuk memberikan yang sepuluh. Tapi beliau nggak janji. Jadi jangan muluk-muluk. Orang-orang soleh mereka itu tidak muluk-muluk di depan. Tapi nusuk di di belakang, benar-benar memberikan kejutan di belakang. Bicaranya sederhana, sikapnya sederhana, tapi buktinya mempesona. Itulah orang-orang yang istimewa daripada janji-janji nanti zong kayak ca caleg dalam ayat ini juga terdapat pelajaran asyartu amlak alaika amlak yang sudah sering kita sebutkan dalam tafsir surat Yusuf syarat itu akan lebih mengendalikan baik itu untukmu ataupun mengena dirimu asyartu amlak alaika amlak itu ya ikhwan, beberapa pelajaran dan nanti masih ada banyak lagi pelajaran dalam ayat ini. Insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dan selalu kita nasihatkan untuk semangat di dalam malam-malam terindah. Ini adalah qad dhahaba mu'damuhu wa baqiya Ramadan telah pergi, telah berlalu bagian besarnya dan tinggal tersisa bagian paling agungnya qad dhahaba mu'damuhu wa baqiya Bagian besarnya dah pergi, dah berlalu, tersisa bagian paling agungnya. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan semangat. Karena semakin tinggi level kemuliaan, semakin ling, semakin sulit juga levelnya itu semakin berat. Hari-hari gini nih orang-orang disibukkan jajan hari raya, baju baru, pulang kampung, apalagi angpau sibuk mikirkan nanti mau jalan-jalan kemana jangan kita belum selesai kita masih memburu Lailatul Qadar kata lima Ibnul Qayyim seandainya Lailatul Qadar itu semalam ditaruh selama setahun disuruh mencari setahun kata Imam Ibnul Qayyim saya akan saya akan ia mulai setahun penuh demi mencari satu malam lah apalagi cuma sepuluh hari apalagi Lailatul Qadar cuma ditaruh satu antara sepuluh hari ya gas semuanya 10 tadi oh Ibnu Qayyim bilang seandainya Lailatul Qadar itu ditaruh selama satu tahun disuruh milih disuruh mencari itu loh satu tahun saya gas semua kata Imam Ibnu Qayyim supaya dapat Lailatul Qadar lah apalagi cuma 10 hari aja kok kamu ndak ndak kuat maka insya Allah nanti malam kita gas jam jam satu ya jam satu malam 25 ya kawan antum pikirkan supaya meringankan beban berdiri, antum ingat nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi sakitnya kita berdiri kiamul lail gak ada seberapa dengan betapa capeknya kita nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu sekarang berdiri malam hari di bawah kipas angin. Nanti di hari kiamat kamu akan berdiri di bawah matahari yang sangat didekatkan. Kayak apa? Maka kita capek di sini untuk meringankan yang di sana. Kita rela untuk capek berdiri di sini di dunia ini insya Allah semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti yang di sana itu ringan. Maka jangan sepelekan ya ikhwan, qiyamul lail. Capek nggak apa-apa. Itu loh belum seberapa daripada kamu nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa nanti tangismu? Kayak apa nanti sedihmu? Maka capeknya yang di sini untuk meringankan yang di sana ya kau Ingat di sana masih ada hari-hari yang berat. Maka jangan disibukkan. Ramadan masih tersisa yang paling mulia. Masih ada malam 25, masih ada malam 27. Saya azam nanti kalau malam 27 tak ajak pada Isa ya. Tak sopir nanti insya Tak minta kami mus'ab 4, 4 rakaat pertama saya yang nyopir insya Allah. Piye? Pada Lisa. Ojo muluk-muluk. Saya juga tidak muluk-muluk. Ini cuma wacana. Biar semangat ya, kawan. Biar semangat. Ini malam 25. Insya Allah jam 1 lah nanti kita sampaikan ke imam kita, Amin Mus'ab. Jam 1 insya Allah start kita naik RPM-nya naik sedikit demi sedikit Maka saya sangat menyayangkan sekali kalau santri-santri itu pulang di hari-hari seperti ini. Kemarin aku nak abad, saya bilang, "Bat, kok kamu kok pulang? Kamu biasanya setia di soft awal di belakang imam. Tumit mata kaki kita bertemu dengan mata kaki. Pundak kita sejajar kok kamu malah pulang. Nanti gimana trawehmu? Nanti gimana tilawahmu?" Tak bilang gitu. Maka bagi ikhwah yang pulang kampung, bagi santri-santri yang pulang kampung, tolong nanti di rumah juga masih perhatian dengan tilawatul Quran, perhatian dengan trawehnya. Ini ya ikhwan, saya kepikiran sekali, iman sekali, kita sudah memulai. Maka selesaikanlah apa yang sudah kita mulai bersama ini.